Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Suratul Rasul. Kemarin sudah kita lewati pembahasan cuplikan daripada perang Badar. Bahwasanya perang Badar terjadi pada tahun berapa? Perang Badar 2 Hijriah, bulan apa? Bulan Ramadan. Jumlah kaum muslimin berapa? sampai 6313 nah, 313 kurang lebihnya sampai 319 jumlah orang kufar berapa 900 sampai 1000 nah pada perang badar kemenangan diraih oleh siapa kaum muslimin jumlah eh, korban dari kalangan kaum muslimin berapa orang 14 orang dari orang kufar berapa sekitar 70, 70 meninggal, 70 tawanan. Nanti kita lewati. Qala al-mu'allif wa tabahullah ghazwatu Badrin al-kubra. Perang Badr yang besar. Karena perang yang pertama enggak ada perangan. Tidak ada tidak, tidak terjadi peperangan. Yudkaru fihi mulakhasu. Disebutkan di sini ringkasannya. Waq'ati Badrin as-saniyah, perang Badr yang kedua. Wahia al-waq'ah al-'azimah allati farraqallahu fiha bainal haqqi wal batil wa azzal Islam wa damagha al-kufra wa ahlah. Artinya yang mana perang Badr yang kedua tersebut adalah peperangan yang sangat besar yang Allah taala pisahkan dengan peperangan tersebut antara al-haq dan al-batil dan Allah taala muliakan agama Islam dengan kemenangan dan Allah taala hancurkan kekufuran dan pelakunya. Orang Badr, orang kufar, mereka apa? Nah, barakallahu fikum mengalami kerugian yang sangat besar Wa annahu lamma kana fi Ramadan, perhatikan ini, yang demikian itu yaitu tatkala di bulan Ramadan min hadis sana tsaniyah yaitu tahun 2 Hijriah ini, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ai anairan muqbilatan min Syam, bahwasanya telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air itu kafilah, rombongan. air itu artinya kafilah rombongan bahwasanya rombongan kafilah mukbilatan datang dari Syam, dari Syam. Syam itu kalau sekarang ya mencakup Suria dan semisalnya. Paham ya Lebanon, paham ya masuk juga. Naam. Suhbata Adi Sufyan diiringi oleh Abu Sufyan, Sakhr bin Harb. Ini namanya ingat-ingat. Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb. Naam. Jadi saat itu kabar sampai kepada Rasulullah bahwasanya ada kafilah rombongan besar datang dari Syam yang di apa? Yang diiringi didampingi oleh Abu Sufyan bin Harb fi 30 Arba'in 40 rajulan min Quraisy. Kurang lebihnya 30 atau 40 orang Quraisy. Paham ya? Kafilah besar itu ya, bawa makanan, bawa ini. Wa hiya 'irun Yang mana itu adalah apa? Kafilah rombongan yang sangat besar. Tahmilu amwalan jazilatan li Quraisy. Yang mana kafilah tersebut membawa harta yang sangat banyak miliknya orang Quraisy, miliknya orang-orang Quraisy. panadaba sallallahu alaihi wasallam an nasanil lil ilaiha. Kemudian Rasulullah Sallam memanggil manusia untuk apa? Untuk menghadang, menghadang rombongan tadi itu. Wa amara man kana dhahru hadiran bin nuhud. Dan Rasulullah perintahkan orang yang apa? Yang kudanya ada di situ. Dhahr itu maksudnya kuda maksudnya. Paham ya? Nah, Rasulullah merintahkan orang yang saat itu memiliki kuda di situ untuk apa? Untuk segera segera apa? Segera bangkit. Karena kendaraannya sedikit. Paham ya? Kendaraannya saat itu sedikit. Nah, nah kita lihat sini. Walam yahtafil laha ihtifalan katsira dan tidak apa? Tidak merayakan dengan perayaan yang besar karena kendaraannya sedikit. Rasulullah para sahabat kendaraannya saat itu cuma kalau tidak salah itu dua, itu yang kuda ya kalau ontanya mungkin banyak. Nah, perhatikan baik-baik. Kita lihat sini, illa annahu kharaja fi salatin miyah wa bid'ata asyar rajulan. Penting ini. Rasulullah saat itu keluar bersama 300 13 sampai 319 orang. Bid'ata asyar itu bilangan 3 sampai 9. Bid'un 3 sampai 9. Kalau bid'ata asyar berarti 13 sampai 19. Paham ya? Nah, jadi kurang lebihnya Rasulullah ketika keluar hendak menghadang orang-orang Quraisy yang datang dari Syam yang didampingi oleh siapa tadi? Abu Sufyan bin Harb itu jumlahnya kaum muslimin berapa? 313 sampai 319. Paham? Kita lihat lagi. Lisamanin khalauna min Ramadan yaitu ketika memasuki 8 hari bulan Ramadan. Khalaun itu yaum artinya. Paham ya? Yaitu ketika sudah memasuki 8 hari bulan Ramadan wastakhlafa al-Madinah wa al shalah ibna ummi maktum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemimpin sementara di kota Madinah dan untuk menggantikan salatnya sebagai imam siapa? Ibna Ummi Maktum. Ibna Ummi Maktum yang menggantikan apa? Imam sementara. Paham ya? Falamma kana rauha kemudian tatkala sampai di Rauha, Rauha bawah itu lihat qaryatun ala lailatain ala lailaitaini lain na'am lailataini minal Madinah yaitu suatu kampung jarak dari Madinah itu dua malam. Paham ya? Rauha itu suatu kampung jarak dari kota Madinah Yatrib itu dua malam. Nah, ketika sampai di situ radda Abu babah Ibnu Abdul Mundir Rasulullah nyuruh pulang suruh kembali Abu Lubabah. Nah ini yang jadikan pemimpin sementara. ya, ini ya. Yang jadi pemimpin sementara di Madinah siapa? Abu Lubabah bin Abdul Mundir ini. Rasulullah mengembalikan Abu Lubabah bin Abdul Mundir wasta'malahu 'alal Madinah dan beliau menjadikan pemimpin sementara di kota Madinah. Paham? Siapa tadi? Abu Lubabah. Abu Lubabah bin Abdul Mundir. Ini yang ditugaskan untuk menjaga eh, menjadi apa? Menjadi pemimpin sementara situ. Nah. Kita ambil dikit lagi. Walam yakun ma'ahu minal khail siwa farasin. Saat itu Rasulullah tidak punya kendaraan, tidak punya kuda, melainkan apa? Siwa farasin li Zubair wa farasin al-Miqdad bin Aswad al-Kindi. Dua. Rasulullah saat itu enggak ada kuda sama sekali. Kecuali kudanya siapa? Kudanya Zubair bin Awam dan kudanya siapa? Miqdad bin Aswad al-Kindi. Dua. Paham ya? Wa minal ibil, tapi kalau unta ada. Wa minal ibil sab'una ba'iran ada ada onta ada 70 70 onta kendaraannya bayangkan. 70 onta dua kuda. Perang Badr lawannya berapa? 900 sampai 1000 bayangkan. Masya Allah kita lihat sini. Naam. Dan ontanya 70 apa? 70 onta. Nah, 70 apa? Onta. Ya'taqibu. Nah, kalau fikum yang mana apa? 70 onta tersebut ya'taqibu. Apa ya'taqibu bawah itu? Yatanawab. Saling bergantian Eh, kan di ada yang naik misalkan capek gantian, nanti ada yang turun yang yang apa istilahnya menuntunan itu biasanya. Nah, bergantian dengan dengan 70 onta tadi itu. Ar-rajulan wa thalathah fa bahkan dua orang, tiga orang lebih dari itu. Alal ba'in wahid satu onta. Satu onta dipakai untuk eh, banyak orang, joinan. Paham ya? Satu onta bisa dipakai dua orang, tiga orang, paham ya? Nah, jadi gantian. Wa dafa'a sallallahu alaihi wasallam liwa ila Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah menyerahkan bendera, panji, bendera. Nah, barakallahu fikum liwa itu biasanya bendera yang berwarna apa? Nah, barakallahu fikum walaupun dibedakan sebenarnya uh, maknanya umum. Kadang ada yang bendera warna putih atau hitam, intinya apa? Panji atau bendera. Paham ya? Naam, karena artinya nanti Nah, dibedakan juga ya, cuman artinya secara bahasa sama bendera gitu. Kita lihat ini Rasulullah menyerahkan bendera kepada Mus'ab bin Umair warayah al-wahidah dan satu bendera nah barakallahu fikum ila Ali bin Abi Thalib rayah diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib bendera satunya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair warayah al-ukhra bendera satunya lagi yang lain ila rajulil ansar kepada salah satu dari kalangan ansar wa kanat rayatul ansar yauma idin biyadi Sa'd bin Mu'adz masyaallah dan bendera ansar ini saat itu dipegang berada di tangannya Sa'ad bin Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad ini? Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat yang mulia yang ketika meninggal dunia bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ihtazza arsyur Rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Disebabkan karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad ini ya. Nah, barakallahu fikum. Ikut peperangan berkali-kali tapi ternyata apa? Ditakdirkan nah barakallahu fikum posisinya matinya tidak di dalam medan peperangan. Paham ya? Atau sebagian mereka ada yang mengatakan ketika perang Yomul Yamamah atau yang semisalnya intinya apa? Intinya beliau ini na'am barakallahu fikum karena begitu semangatnya di dalam membela agama Islam sampai-sampai ketika meninggal dunia bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala 'ala staqah Qais bin Abi Sa'sa'ah. Ini ketika sudah Nah barakallahu fikum posisinya genting sekali. Nah barakallahu fikum. Nah ada yang bagian tertentu itu apa? Nah barakallahu fikum yang megang Qais bin Abi Sa'sa'ah. Adapun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang kisahnya ini. Barakallahu fikum hafizakumullah. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.